Kita akan menerima dauh-dauh agung tutur-tutur luhur. Ilmu kehidupan yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Untuk menampakkan kaki yang melangkahkan ke arah kehidupan yang lebih cerah. Menuju ke tahun 1441 Hijriah. Akan dikupas tuntas. Ilmu apakah itu? Beliau adalah Kiai Haji Miftah Habibur Rahman. Gus Miftah. Untuk itu waktu dan tempat secukupnya kami persilahkan kepada beliau. Kita sambut dengan salat yang mulia. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وكفى الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du Hadratal muhtaramin para masyayikh para kiai, para habaib, al-akhos, simbah yai Abdurrahman Soleh, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan dan kesehatan. Para pejabat, Pak Bupati, Wakil Bupati, serta jajaran Forkombinda yang saya hormati, hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus jamaah milenialis yang saya lihat banyak anak-anak SMA ini kalau di jalan namanya kimcil yang sangat mendominasi malam hari ini saya jadi teringat nyambung dengan cerita Pak Bupati Apakah benar kayu jati itu dari Jawa? Iya. Makanya kemungkinan besar mudah-mudahan kalian semua keturunannya Nabi Nuh. Asalkan tidak dari Kanan. Lah ngomong soal Nabi Nuh dan perahunya. Ini juga ada cerita. Wallahu a'lam apakah benar cerita ini benar atau tidak. Begitu Nabi Nuh masuk perahu, disepakati sebuah konsensus apa kesepakatannya? Semua hewan yang hidup di masa Nabi Nuh itu berkenan dimasukkan ke dalam nahkoda, di dalam perahu sepasang. Kambing sepasang, sapi sepasang, ayam sepasang, semuanya sepasang. Peraturan di dalam perahu itu ketika berlayar satu. Semua hewan maupun manusia dilarang bersenggama. Ada hewan yang ngeyel. Siapa? Anjing. Jelas-jelas peraturan Nabi Nuh tidak boleh kumpul. Anjing ngeyel. Tetap bersenggama dengan pasangannya. Kebetulan dilihat oleh kucing. Akhirnya kucing matur Nabi Nuh. Nabi Nuh. Apa cing? Ono makhluk sing ngeyel. Ngeyel ke piye? jenengan gawe peraturan ora oleh kelon iki tetap kelon sopo anjing Nabi Nuh langsung bengok dasar asu akhirnya anjing dipanggil kamu melanggar sudah saya sampaikan di dalam perahu tidak boleh bersenggama kenapa kamu bersenggama dijawab oleh anjing lagu pengen jih Supaya kejadian tidak berulang, maka Nabi Nuh mengeluarkan kebijakan baru. Semua alat kelamin hewan laki-laki, hewan laki-laki semuanya disimpan di dalam lemari. Semuanya. Setelah disimpan ternyata anjing tetap ngeyel. Edi Juko, dipasang, kumpul lagi dengan pasangannya. Dilihat oleh kucing kembali, kucing laporan sama Nabi Nuh. Nabi Nuh asune ngeyel. Lah nopo? Kelon meneh. Panggil lagi. Akhirnya Nabi Nuh marah. Anjing dilaknat oleh Nabi Nuh. Karena kamu sudah dua kali membuat kesalahan, kamu saya laknat. Apa bentuk laknatnya wahai Nabi Nuh? Ingat wahai anjing, sampai anak cucumu kalau kamu bersenggama akan susah keluar. Maka coba Anda lihat, asu gila kelon suwe banget. Ora rampung-rampung. Kenapa? Karena dilaknat oleh Nabi Nuh. Anjingnya juga protes, saya nggak adil. Kalau yang dikasih hukuman cuma saya tok. Kenapa? Karena setiap kali saya kelon dilihat oleh kucing, tolong kucing juga dilaknat. Maka Nabi Nuh memberikan laknat kepada kucing apa? Hei kucing, kue juga tak laknat. Apa bentuknya? Sampai anak cucumu kalau kamu mau senggama, kamu ribut dulu dengan pasanganmu. milo mang delok kucing ini lara kelon mesti rame weng weng weng weng baru kelon. Karena ceritanya seperti itu, Pak. Singkat cerita, Pak Wabub, singkat cerita, sudah mendarat. Begitu mendarat diumumkan oleh Nabi Nuh, seluruh hewan laki-laki silakan mengambil burungnya masing-masing. Kan di lemari. Kuda larinya paling kenceng. Saking semangatnya salah. Dia mengambil jatahnya gajah. Makanya coba Anda lihat sekarang. Kalau ada orang perkasa katanya seperti kuda. Karena salah ngambil jatahnya gajah. Gajah ini karena jalannya pelan-pelan ke bagian yang kecil. Makanya saya pernah tanya di Wai Gambas di Lampung sana, pernah nggak kamu melihat gajah itu kumpul bersenggama? Nggak pernah. Karena gajah itu malu bersenggama dilihat sama orang. Kenapa? Mergo awake gede manuke cilik. Makanya saya kalau ada orang gendut gede saya curiga jangan-jangan seperti gajah. Ceritanya gitu ceritanya. Insya Allah. Begitu bebek lari dapat kelamin dipasang, jalannya keser-keser, maka alat kelaminnya keinjak-injak. Milan jenengan delok, bebek kok manuke munter-munter. Soalnya napa mlakune keidak, ida Yang paling celaka jago. Jago ini biasanya membangunkan yang lain supaya bangun pagi, ternyata bangunnya kesiangan. Begitu buka lemari, sudah tidak ada alat kelamin. Akhirnya dia matur sama Nabi Nuh. Nabi Nuh, wes rana manuk, kula mboten kebagian. Apa jawaban Nabi Nuh? Ya sudah nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Bagaimana kalau saya bersenggama? Dijawab sama Nabi Nuh, sabar wahai jago, walaupun kamu nggak punya burung, kamu tetap bisa bersenggama. Caranya bagaimana? Pakai perasaan. Maka Bapak Ibu lihat jago sama babon itu pasti bersenggamanya sangat sebentar. Nyuk rampung. Kenapa? Gue perasaan. Tak ada. Iki mbuh bener apa ora aku tau oleh cerita sangka kiaiku. Ning ketoke ya heeh. Mila lek ana wong gedhe awake lemu gagah gaya lah. nono le rasa gaya gajah ke awake gedhe manuke cilik ngopo kowe. Maka alhamdulillahirabbil alamin malam hari ini di momentum yang istimewa di acara yang istimewa, di tempat yang istimewa, berkumpul dengan orang-orang yang istimewa. Insya Allah selesai pengajian akan menghasilkan sesuatu yang istimewa. Amin. Maka dimanapun anda duduk, baik kebagian tikar maupun tidak, baik kebagian selak apa klosopora, ora tak dongok ke. Muka-muka semuanya mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan. Amin. Eh, bulan Muharram. kira-nganggu tiker, itu nggak pakai tiker nggak apa-apa wis yang nggak pakai tikar insya Allah pahalanya paling banyak tapi dijamin pulang pengajian langsung little body apa aku isi little gatel kelebon wedi insya Allah oh neng buri ya wong bapak Ini kalau saya lihat wajah-wajahnya milenial. Maka saya tadi salah tema, Pak. <coughs> saya tadi <coughs> menyiapkan tema itu hikmah terbesar dari Muharram. Gitu kan? Karena tiga hal yang dibangun Rasulullah ketika masuk kota Madinah. Tapi itu temanya orang dewasa Pak Pabu. Ya karena ini wajah para milenial ya temanya langsung saya ganti. Kalau udah lihat dari sini kan ini banyak wajah-wajahnya para jomblo ini insyaallah. Lele, nyamuk saja ditepuk dengan dua tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Iya. Hari ini begitu Jakarta ibu kotanya mau pindah ke Kalimantan semuanya galau. Kalau para jomblo santai saja, Bi, boleh saja ibu kota pindah ke Kalimantan asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Mohon maaf Pak Wabub, cabai bayi soalnya. Insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, adik-adik semua yang saya muliakan. saya itu tadi malam pengajian dari Jombang langsung masuk rumah sakit Bapak Bu. Badan saya terlalu drop, terlalu sakit. Ini sebenarnya saya mau minum degan, tapi saya batin degan kok batoke kandel lah kok. Lah batoke kandel degan apa kambil? Kambil. Kita ombe silitku kreminen mesti Kaya ngene degan iki kambil, Bro. Apa panitiane matane katarak ya. Ini ibu-ibu yang berseragam 10 orang ini luar biasa. Gawayane wis tuwa e jilbabe. Selungguh ngarep dhewe tungkake ke apa orang sani kayak meledak meledak Bu. Bro, degane ganti dong. Hmm. Acara selanjutnya pergantian degan. Golek ya, mbok nom, mbok nom. Eh sing nom, sing nom. Kenapa kemudian walaupun saya sakit, istri saya bilang, sudah dua hari yang lalu sebelum saya pengajian di kafe terakhir. Kemarin saya kumpulkan sekitar 450 mbak-mbak purel di Jogja. Apa itu purel? Perempuan rela diusel-usel. Hmm. Saya kumpulkan. Saya sudah sakit. Saya mau berangkat ke Nganjuk, Jombang, lanjut Tuban. Ini periode terakhir ini ini tur saya Jawa Timur paling panjang sampai tanggal 7 Pak. Jadi dari 29 Agustus sampai tanggal 7 September. Itu artinya hampir dua minggu saya tidak ketemu dengan istri saya. Makanya mau saya konsep, saya mau buat konsep menteri dalam negeri dan menteri luar negeri. Menteri dalam negeri istri ngurusi pondok, menteri luar negeri ngurusi luar, insya Allah. Siapa tahu nemu jodoh di Tuban kok saya ngamin lanang ki ngopo ya wedok kok kan rabi karo mbokmu tenah aku bisa mudar di lele keracunan susu kadaluarsa <laughs> Eh pergantian tekan, Bro. Nembe menek wit kelapa ya mudar iki. Istri saya tanya begini sama saya. Begitu saya sakit, istri saya tanya. Beb. Loh. Istri saya tanya. Beb, saya jawab. Apa saya? Ini. Padahal maksudnya bukan sayang. Syaitanir rajim saya itu mohon maaf Pak, walaupun penampilan saya kayak orang sangar, tapi saya itu sangat romantis. Karena banyak orang mengatakan body saya Rambo, tapi hati saya Romeo. Body atletis, hati teletabis. <laughs> Kok cowilik ya apa ini? Ya Allah. Itu mah wonge gede degane cilik. Emang aku gajah. Ah, bahaya iya. Jadi Pak Wabub, saya itu nggak pernah minum vitamin apapun kecuali dua ini, degan tanpa gula, kopi tanpa gula. Kopi ini untuk melindungi jantung, degan ini untuk antioksidan. Nah, jadi saya walaupun nggak minum vitamin macam-macam, kalau semua minuman kemasan saya hindari, mau Coca-Cola, Fanta, Sprite, soft drink, soft tech, semuanya saya nggak mau. Saya. lumayan. Saat sedotan teh Harga cilik. Asa nah, karo ndasmu gede ndasmu. Kita sepakati pengajian durasinya seberapa lama sampai degannya habis ya. Istri saya tanya begini, Beb, kenapa sih sakit? tetap saja berangkat ngaji. Jadi Bapak Ibu, saya itu orang yang paling susah untuk mengingkari undangan jadwal pengajian. Kalau Pak Wabub mau tahu, berapa hari ini jumlah permintaan pengajian sehari ke pondok? Kira-kira berapa Pak Wabub? Sepuluh. Subhanallah. Sehari itu saya mendapatkan permintaan pengajian minimal 500 permintaan. 500 permintaan setiap hari. Dan kalau memang benar-benar tidak urgent, saya sangat susah untuk tidak berangkat, walaupun dalam keadaan sakit. Kenapa saya berprinsip demikian? Karena Rasulullah mengatakan an ya yamutuna ala ma'asu. Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau saya sakit tetap berangkat ngaji, kemudian di pengajian saya mati, kan keren. Saya di alon alun Tuban tahu-tahu Israel datang. Set umumkan yang masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal dunia dengan tenang saudara pembawa acara umpamanya kan keren kan khusnul khatimah apa ada contoh orang yang mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya? Banyak. Yang paling mutakhir. Syekhina wa murabbir ruhina, Simbah Yai Maimun Zubair. Bagaimana kemudian Allah memanggil Mbah Maimun? Semuanya seperti yang beliau kehendaki. Beliau meninggal ketika haji. Kenapa seumur hidupnya dihabiskan untuk haji? Mbah Mun usia 90 tahun. Anda tahu berapa kali Mbah Mun haji? 70 kali, Bu. Mbah Mun itu tidak haji hanya tahun 2018. Selebihnya beliau berangkat haji. Masya Allah. Maka semua yang hadir malam hari ini saya doakan mudah-mudahan bisa naik haji. Lamu ngamin tok yakin orang mangkat. Tapi ada sih modal amin bisa berangkat. Santrinya Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalan. Ada orang kaya, Mbah Hamad Khalil bilang, nak kamu berangkat haji, besok kiai. Naudzubillah min dalik. Orang kaya ini sampai mati tidak bisa berangkat haji. <clears throat> Ada orang miskin, Mbah Ahmad Khalil dawuh, le tak dongake munggah kaji. Amin, Mbah. Dia mengaminkan doa Mbah Yai Ahmad Khalil tiga kali sampai jidatnya natap ke lantai. Amin Mbah Yai, dier. Amin Mbah Yai, dier. Amin Mbah Yai, dier. Subhanallah sampai akhir hayatnya orang miskin ini bisa berangkat haji tiga kali maka tolong kalau anda pengen berangkat haji saya doakan dir itu subhanallah ingat persoalan haji itu Allah tidak memanggil orang yang mampu tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil banyak orang mampu tidak bisa berangkat tetapi banyak orang yang tidak mampu justru bisa berangkat. Mbah Maimun 70 kali. Subhanallah. Karena kebiasaan beliau haji. Meninggalnya pas haji. Satu. Mbah Mun mencintai kota Mekah. Meninggalnya di Mekah. Mbah Mun memuliakan hari Selasa. Buktinya apa? Pondok pesantren di Sarang Rembang diliburkan setiap hari Selasa Padahal mayoritas pondok pesantren di Indonesia diliburkan hari Jumat. Kenapa beliau meliburkan hari Selasa? Karena hari Selasa itu kata Mbah Mun, hari yang dimuliakan untuk para ulama, untuk orang-orang yang berilmu, rasikhuna fil ilmi. Dan beliau dimatikan oleh Allah pada hari Selasa. Dan yang luar biasa lagi apa? Mbah Mun mengidolakan Siti Khadijah. Buktinya apa? salah satu kosidah yang paling dicintai oleh Mbah Mun adalah apa? Apa? Dong apa Sa'du nafid fid dunya fauzuna nabil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimata zahra. Dan Allah takdirkan Mbah Mun dimakamkan di Makla satu pemakaman dengan Siti Khadijah. Maka ini yang menjadi penyemangat saya, Bu. Walaupun saya sakit, saya tetap berangkat ngaji. Saya pengen seperti Kiai saya Rozi Lamongan yang besok tanggal 1 Oktober halnya beliau saya diundang pengajian. Mbah saya Rozi meninggalnya ketika berangkat pengajian. Masya Allah. Saya pengen seperti ibunya Mas Opik. Ibunya Mas Opik itu mohon maaf hafidul Quran satu saat bertanya sama saya, apakah orang yang biasa membaca Al-Quran akan dimatikan oleh Allah dalam membaca Al-Quran? Iya. Dan ternyata betul, ibunya Mas Opik meninggal ketika membaca Al-Quran. Sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau ibu-ibu di rumah pekerjaannya mohon maaf, marah-marah sama suami, delok wae. Matinya pas marah-marah. Mama mama oh, modar wae tak kandani wonge ya teko iki ya melu guyu jilbabe rupane ijo pupus sing jilbabe putih insya Allah luweh parah maka tidak pernah putus semangat walaupun keilmuan kita belum seperti Mbah Mun walaupun kesolehan kita belum seperti Mbah Mun tapi punya cita-cita yang sama. Kalau sampai nanti Allah mematikan kita, mudah-mudahan Allah memuliakan kita seperti Mbah Mun. Amin. Apa enggak ngiri nak? Maka pagi-pagi saya dikabari sama ajudan beliau, asisten beliau. Jam setengah delapan pagi. Gus doakan Mbah Mun Mbah Mun dalam keadaan kritis. Uh, ada apa saya pikir? Saya grup posting di grup WA. Tolong doakan Mbah Mun kesehatan menurun. Jam delapan pagi saya sudah dikabari. Gus Mbah Mun meninggal. Saya langsung menangis Kenapa? Man lam yazan bimautil ulama fahuwa munafikun. Barang siapa yang tidak menangis karena meninggalnya ulama berarti dia munafik. Kenapa saya harus menangis? matal alim ketika orang alim itu meninggal. Bakat alaihi alus samawati wal ur. Menangislah penduduk langit dan penduduk bumi. Berapa lama? Sab'aina yauman. 70 hari. Semuanya menangis. Apalagi orang-orang sekelas Mbah Mun. Ini kiai paku bukan kiai catut. Di Indonesia itu kan sekarang paling banyak kiai catut. Apa bedanya paku karo catut? Pacak paku kuwi ngencengke, catut kuwi mbubrahke. Kalau Mbah Mun ini dianggap sebagai pakunya agama, kalau pakunya sudah diambil oleh Allah berarti agamanya mulai keropos kalau Mbah Mun ini merupakan pakunya negara, kalau pakunya diambil bangunan itu sudah mulai keropos. Maka yang hebat itu paku bukan catut. Itulah kenapa rajanya Solo namanya Paku Buwono, bukan Catut Buwono. Di Jogja namanya Paku Alam, bukan Catut Alam. Maka gara-gara Mbah Mon ini saya punya teori, Pak. Kiai itu ada dua. Ada kiai yang kelasnya seperti ayam kampung, ada kiai yang kelasnya seperti ayam broiler. Bu, bu, pilih ayam kampung atau ayam broiler? Ayam kampung apa broiler? Kampung, cerdas. Karena kalau broiler yakin ratau kayak kelon tak kandani. Broiler atau kelon, Bu? Wong urung kelon wis dibeleh kok. Ada kiai yang jenisnya kayak ayam kampung. Apa bedanya dengan ayam broiler? Ayam kampung itu kakinya kotor. Kenapa? Cari makan sendiri. Ayam kampung itu kakinya kotor. Kenapa? Tidur cari kandang sendiri. Makan cari sendiri, tidur-tidur sendiri. Kotor kakinya, Bu tidak pernah dikasih oleh siapa-siapa sobo sawah sobo kebon dan seterusnya ayam ayam kampung mau jadi besar pelan-pelan cilik cilik cilik cilik gede bandingkan dengan ayam broiler kakinya bersih kenapa karena makannya dijatah kakinya ayam broiler bersih kenapa karena minumnya dijatah kakinya ayam broiler bersih kenapa kandangnya dijatah dan anda tahu Ayam broiler baru dua bulan sudah bisa dipotong. Langsung besar. Tapi Anda ingat, lebih enak daging ayam kampung atau ayam broiler? Kampung. Daya tahan ayam kampung sama ayam broiler, lebih hebat mana? Kampung. Waktunya hujan, ada petir, ayam kampung keluar dari kandangnya untuk mencarikan makan anak-anaknya. Ayam broiler, kerungu bledek, ber, kaget. Kok kamu kaget? wajar broiler Kue ya lucu bu, bu kaget sing dicekeli cangkem iki ngopo. Kaget aku. Ya ora nyambung jantung ki ning dada. Kok sik mok sekeli cangkemmu. Apa cangkemmu ki ana jantunge. Mesti rondo iki. Ya lo matamu. Maka kita doakan mudah-mudahan dari kota Tuban akan banyak lahir kiai-kiai yang berkapasitas seperti ayam jago. Amin. Kiai-kiai yang benar-benar ngurusi umat kayak Mbah Mun. Maka alasan itulah kemudian walaupun saya sakit, tadi malam saya di Jombang di infus. dokternya bilang, "Gus, tolong opnama di sini." Enggak. Lebih baik saya mati di pengajian daripada saya mati di rumah sakit mati di rumah sakit mung delok perawat siji mati ning kene delok rondo keh arepe ngopo aku masuk wae kok kita doakan Pak Wakil Bupati panjang umur wong sak donya mati Pak Wakil Bupati urip dhewe amin Wakil Bupati ini mbatin diancuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya apa? Kalau kemudian kita merasa belum menjadi orang yang soleh, cintalah dengan orang soleh. Kalau kita merasa belum menjadi orang yang alim, cintalah dengan orang yang alim. Alaikum satil ulama, kata Rasulullah. Kenapa? Karena dari merekalah sumber ilmu itu kita dapatkan. Bahkan sampai pentingnya orang alim itu apa dikatakan an-nadru ila wajil alim fahuwa ibadah. Melihat wajahnya kiai itu ibadah. Tolong jangan pernah alihkan pandanganmu. Ibadah. Maka kalau saya ngaji dengan mbak-mbak begenggek itu dijawab. Beruntunglah kami ya Allah. Melihat saja ibadah. Dah apa iso ngeloni? Ya Allah langsung saya lari mendekat tenang le aku lah bongsong ngono iki wis kebal le. 14 tahun lebih saya jalani suka duka saya bersama para PKS eh PSK kok PKS sih PSK angel men 14 tahun 15 tahun suka duka saya jalani dengan mereka dan mereka mengatakan apa memang kami bukan orang yang soleh tapi kami mencintai orang-orang yang soleh. Maka kenapa kamu mau diajak pengajian? Maka kalau mereka saya ajak solawatan, nangis. Saya ajak tahlilan, nangis. Bahkan sekarang itu Pak Wabub, subhanallah. Mereka itu kalau nunggu tamu, belum datang. Lihat Youtubenya Gus Miftah. Jadi pengajian yang Youtube si nambing lonte, Ya Allah. Brrr. Ya Allah. Apakah nggak boleh Gus? Boleh. Boleh. Alaihissallahu bihakamil hakimin. Saya sering mengatakan apa? Andaikan kalian tahu bagaimana perjuangan seorang pendosa untuk menemukan cara kembali kepada Tuhannya. Sangat berat. Maka sering saya mengatakan jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Jangan pernah menghina mereka. Yang bisa kita lakukan apa? Jangan menghujat, tapi doakanlah. Hujatanmu tidak pernah merubah mereka, tapi doamu bisa menjadi penghantar wasilah hidayah untuk mereka. Maka kenapa saya mencintai mereka? Karena salah satu tugas ulama menurut Imam Al-Ghazali adalah alladzina yang duruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Melihat dengan kacamata kasih sayang. Itulah alasan kenapa di mana-mana kalau saya pengajian di kafe, di lokalisasi saya pakai kacamata hitam. Tujuannya satu, kalau ada yang cantik saya yang lirik nggak kelihatan. Enggak karena mata saya sakit. Kalau saya ngaji ayu ayu mbok rakyat kowe ning Coba kamu lihat postingan saya terakhir di Instagram. Wow. ah Ah, ah, ah. Pokoknya kelasnya SMS silite metu sedidik wah sing ngaji jos isu supanter ini sungguh-sungguh pantat yang bikin gemeter wah anak iki jatuh iki STNK setengah tua ning kewer-kewer kaya setu lagi setengah tua lemu ginu-ginu Maka malam hari ini saya akan memotivasi anak-anak muda yang ada di Tuban untuk menjadi generasi yang unggul. Untuk menjadi generasi yang bermartabat. Untuk menatap masa depannya supaya menjadi masa depan yang baik. Amin. Jangan sampai yang hadir ini madesu. Apa itu madesu? Masa depan suram. Tapi masa depan kalian insya Allah masa depan yang meyakinkan. Amin. Kenapa saya selalu mengatakan ini? Kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya sederhana nak. Kenapa? Karena masa depan kita insya Allah jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Amin. Oh, no, urip ora semangat belas. Men aku tak ngadeg. Nyuwun izin Pak Kiai nggih, kula ngadeg ben boyo era loro. Pak Wabub, boleh saya berdiri? Karena saya yakin semua ibu-ibu yang ada di sini insya Allah lebih suka yang berdiri. Insya Allah. Masuk Pak Eko matamu. <laughs> Masuk Pak Eko piye. Oh ning kono ya ana wong to iki. Tak pikir ana swara tanpa wujud ya mau. Lah ana swara tanpa wujud berarti oh. Sun sembore semiki masyota ya, udan Lho sing bengok mung cangkeme rondo iki lho. Hono suarane Rano wujute an Kok elak ngaji lan guru mau ke radio berarti gurune entut. Kalau gurune entut mondoknya di mana? Cetlas Al Mahadus Salafiyah Asilitiyah. <coughs> Saya mau cerita. Ini terutama para jomblo-jomblo ini supaya mempunyai keyakinan seperti saya dulu sebelum menikah. Eh, jomblo rungokno. Rungokno. Ingat, mbak-mbak ingat. Jomblo itu tidak untuk dibully, tapi untuk dinikahi. Sak. Maka saya sering mengatakan apa? Sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman insya Allah. Saya mau kasih pelajaran hidup, semangat hijrah yang saya lakukan. Saya lahir 1981. Asli saya Ponorogo. Mbah saya nomor 9 sampai saya saya bin ini, bin ini, bin ini, bin ini saya hafal sampai nomor 9. Mbah saya ke 9 adalah Mbah Muhammad Besari. Muhammad Besari bin Anom Besari bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jekulo bin Brawijaya Limo. Tadi mbah saya sana sampai Brawijaya Limo. Tapi walaupun saya orang Ponorogo, saya lahir di Lampung. Maka punya istilah puja kesuma putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau asisten saya itu Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Nanti bocah e mau. Zaman saya tabarukan di pondok, saya pernah sowan Mbah Yasin Blitar. Mbah Yasin itu dulu macan panggungnya Jawa Timur. Kiai pertama Jawa Timur yang pernah diundang oleh Pak Karno di Istana Negara. Salah satu keramatnya Mbah Yasin itu apa? Pengajian, sonnya mati, sepatunya dicopot, ganti mic lebih kenceng daripada salonnya. Itu Mbah Yasin Blitar. Kalau Mbah Mangli Magelang, apa keramatnya? Pengajian berapapun yang hadir, tidak pernah pakai sound system. Tapi semuanya bisa mendengarkan. Kalau Gus Miftah keramatnya apa? Alhamdulillah, pengajian dengan para PSK, dengan anak-anak dunia malam. Alhamdulillah, nggak pernah ngaceng. Alhamdulillah, itu keramat itu. Loh, angel loh bro, angel loh. Ada. Pak Wabub jangan ikut-ikutan Pak Wabub. Berat Ferguso, berat. Abot bro, abot. Nggak normal matamu, ngawur. Ngawur. Orang normal Aduh, kekrek lo Tak kekrek lo gue orang normal kok piye. Lemah sahwat ngau. ono carane, Bro. Saya sering ditanya sama wartawan. <coughs> Bosok cah iki. Mosok taleni karet gitu lho. Kaya es lilin. Mohon izin loh Dan. Tak gerandal cangkem loh. Eh. Leh tak anda nih Saya kan kemarin dari Aljazair, Afrika. Wartawan tanya, kok Gus Miftah tahan sih? Lihat jamaah saya seperti itu. Saya bilang begini, sebelum menciptakan manusia, Allah itu kan sudah menciptakan malaikat. Malaikat itu sifatnya apa? Benar terus gak pernah salah. Allah kemudian menciptakan setan. <clears throat> setan itu sifatnya apa? Salah terus gak pernah benar. Kemudian Allah menciptakan hewan. Hewan itu ada dua, ada hewan rumanggang sama hewan satu galak. Hewan rumanggang itu hewan yang pekerjaannya makan, wedus, babi, panganan tok sing dipikir. Ada rumanggang, ada satu galak, hewan binatang buas, anjing dan serigala. Lah, Empat-empatnya ini hiburannya beda-beda. Malaikat itu hiburannya dekat dengan Allah. Setan hiburannya nggodo. wedo eh, hiburannya mangan. Asu hiburannya meden-medeni. Lah manusia itu mohon maaf. Empat-empatnya ada. Jadi menungso ki yono ya malaikate, menungso ki yono ya setane, menungso ki yono ya weduse, menungso ki yono asune kowe kurang ajar ngomong asu karo ndelok aku ki ngopo dadi kok ana wong Tuban gaweane sing dipikir kok mung panganan tok kuwi berarti kelasé kaya wedhus ya mangane wong kaya wedhus wedhus Oh, nggak sing dipikir mung panganan tok. Kalau ada orang pekerjaannya cuma menggoda orang, tok yo kelasnya koyo setan. Ada orang sing dipikir mau meden-medeni wong tok kelasnya koyo asu. Tapi kalau ada orang itu kok baik banget, kita sering mengatakan ini bukan manusia tapi malaikat. Lah, malaikat itu punya iman gak punya nafsu. Sementara setan itu punya nafsu gak punya iman. Dan manusia itu luar biasa. Punya nafsu, punya iman. Maka saya sering mengatakan manusia yang selamat itu siapa? Yang bisa mengontrol kapan pakai iman, pakan, kapan pakai nafsu. Iman itu gas, nafsu itu eh kuali Iman itu rem, nafsu itu gas. Lah aku neng kafe neng lokalisasi, aku iso guna rem. Ketemu bojo ngegas. Ketemu londe ngerem. orang gue ketemu begenggek, yes, kuwi beda urusane. Makanya ketika saya ditanya sama wartawan, saya jajannya pengen apa mboten Gus? Ya pengen aku ngono. Terus pripun yo ya, ngempat aku ngono. Masa kiai ngacengan, aku ya ngono kok ngono. ngono bro kok ora normal matamu <laughs> ngawur ngawur saya aku pengen rabi meneh sih padahal wayuh kok nambah bojo napa mboten nunggu takdir kalau memang takdirnya ada ya saya menikah lagi kalau tidak ada takdirnya saya menciptakan takdir saya sendiri ayo ngopo lanang Lanang kuwi imam, wedok kuwi makmum. Makmum yang baik yang manut dengan imam dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju ibu-ibu? Ingat lanang rasa gaya. Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Yes. Sakake sing jomblo lho. Alah alah alah. Kowe dadi jomblo santai wae, Bro. Orang yang paling sering dibully itu cuma dua. Satu jomblo, dua gendut. Kok kamu gendut plus jomblo? Kelar hidup loh. Tapi santai bro. Ingat, Indonesia itu merdeka karena bersatu, bukan berdua. Iya. Jadi jomblo nikmati saja bro. Mong mesake kelasnya kaya keran amung ah, gue nguyuh tok saya itu kalau pengajian Pak Wabub sering bully perempuan karena perempuan itu jauh lebih kuat daripada laki-laki jangan pernah mengatakan perempuan itu wanita lemah betul? mereka itu kuat bagaimana tidak seorang suami berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu tapi seorang suami tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Pak Wabu wani halah entek itu tekan ngomah. Ora bakal wani yo. Makanya saya sering membuli mereka karena mereka itu wanita perkasa, makhluk yang luar biasa kuatnya. Bagaimana tidak? Pabrik susu loro digawa dewi, tak kandani. Lanang ki lemah. Nggawa lore sambatan karo manuk nyopo, ya Melaku ra seneng karo lanangan aku. Bang. Begitu saya berangkat ke Jogja, modal saya cuma nekat. Saya bilang sama ibu saya, ini loh hijrah. Bu, apa li? Saya berangkat ke Jogja. Ibu nggak usah nyangoni saya uang. Jangan sekali-kali saya ditransfer duit. Terus kamu hidup di Jogja bagaimana? Sudah, tolong tiap habis sholat ibu doakan saya. Saya di Fatihai sama di Solawati saja bu setiap sholat. Kuitok legri mana? Enggih. Akhirnya saya berangkat ke Jogja bermodalkan fatihah dan solawat dari ibu saya. Begitu mau saya berangkat, saya sungkem sama ibu saya, saya bilang, Bu, jangan lupa fatihah. Tapi ingat, cukup fatihah, jangan ditambah yasin. Semodar aku tahu. Akhirnya saya berangkat ke Jogja waktu itu saya ingat betul naik bis Damri tiketnya 30 ribu. Jenenge bis ekonomi nih jero bis, Masya Allah campur bakul pite, ambune berambang, keringet sak piturute. Sudah saya berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala billah. Pak Mabub, kenapa ini saya ceritakan? Saya pengen memotivasi anak-anak muda yang ada di Tuban. Bagaimana kemudian punya keinginan yang sama seperti saya dulu. Begitu saya berangkat di Jogja, saya daftar kuliah di IAIN. Sekarang ganti UIN, Universitas Insya Allah Negeri. Di Jogja itu kan banyak kampus ya, ada UGM, untungnya gede maju. Yang paling gampang itu di Janti ada kampus namanya STTL, Sekolah Tengok-Tengok Lulus. <laughs> Ada lagi kampus dulu alumninya Via Valen, Nela Karisma, Ayu Ding Ding, APMD. Akademi Penggemar Musik Dangdut. Gitu. <coughs> Begitu saya daftar kuliah, nggak punya uang. Habis uang saya. Mau ngekos nggak kuat. Akhirnya saya cari masjid. Ketemulah dengan sebuah masjid di Jalan Taman Siswo. Namanya Masjid Baitur Rahman. Dan ternyata setelah saya diterima jadi penjaga masjid, Waktu itu saya jadi James Bond. Apa itu James Bond? Jaga masjid dan kebun. Jadi pekerjaannya ngepel, nyapu, wadan, sapi piturute. Ngosek WC, oke saya jalani. Selama 4 tahun setengah. Jadi kalau kamu hari ini jangan melihat Miftah hari ini tapi lihatlah masa lalunya. Lihatlah prosesnya, jangan melihat hasilnya. Maka saya itu selalu begini ketika kemudian saya berproses hidup. Standar kerja maksimalis, standar hidup minimalis. Jangan seperti orang sekarang, standar kerjanya minimalis, standar hidupnya maksimalis, bahaya. Maka banyak orang kermasu. Apa itu kermasu? Kere macak suge. Standar hidupnya maksimalis, itu namanya kermasu. Kere macak suge. Sajanjane kere, tapi berlagak seperti orang kaya. Maka muncullah BPJS apa itu? Budget pas-pasan jiwa sosialita. Pengajian depan sendiri. Jilbabnya hijau muda. Kalau di Jogja itu banyak BPJS. Budget pas-pasan jiwa sosialita. Tapi yang paling menyenangkan BPJS yang kedua. Barisan para janda sosialita. Dan saya adalah BPJS. Buronan para janda sosialita. Orang oh, done wayu-wayu le, eh, ngeri. Macan tutul, manis cantik jalannya mentul-mentul. Hmm. Lagi jelas pecel lele. Perempuan cewek lemu-lemu. Saya orang NU NO, tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah dan ternyata bisa akur. Inilah yang dilakukan Rasulullah pertama kali begitu masuk kota Madinah ada tiga tatanan yang Rasulullah bangun. Yang pertama, Rasulullah bangun masjid. Yang kedua, menyatukan antara muhajirin dan ansor. Kemudian yang ketiga, Rasulullah membuat piagam Madinah untuk menyatukan semua elemen masyarakat yang ada di kota Madinah. Maka begitu saya masjid orang Muhammadiyah, nggak ada masalah. Mereka tidak pakai gunut, saya pakai gunut. Mereka tidak tahlil, saya tahlil. Waktu itu saya sempat perang batin. Waduh subuh aku melu imam imam meragunutan, yes ya akhirnya manut maklum kepepet ra duwe apa-apa ada masalah masalahnya cuma satu gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah saya kurus berat badan saya hanya 40 kilo kenapa ikut Muhammadiyah kurus belas ratau ono selamatan tak kandani kere kere aku orang no mangan-mangan belas gitu. Kuru waktu itu saya. Ya Allah. Maka saya banyak mengenal Amaliah Muhammadiyah itu gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, Pak. Satu saat pernah saya mau diusir dari masjid. Gara-gara apa? Sholat subuh, gara-gara tiga hari tiga malam saya nggak makan. Jadi awalnya itu saya punya uang lima ribu, Pak. Wih rekoso kumbien le rungokno saya ke uripmu mungkin kepenak. <coughs> Punya uang 5000 saya makan di angkringan. Angkringan kio kafe tiga ceret lah. Seko kucing. Begitu saya mau makan ada pengemis datang dan paring-paring. Waktu itu saya andilau antara dilema dan galau. Mau saya kasih saya nggak makan, nggak ngasih kok dianggap pelit. Uang 5000 saya kasih semua. Monggo Bu. Masuk sedekah jaluk susuk kan ra mungkin. Nyoh, separuh ya, <laughs> Uang saya kasih, nyoh. Pulang, waktu itu aktivitas saya setelah ada Isa, saya ke alun-alun utara. Apa yang saya lakukan? Jualan aksesoris. Itu saya lakukan hampir setahun nih. Gendong nih ngarep dari taman siswa ke alun-alun jarak 7 kilo saya jalan Begitu habis sedekah 5000 saya ingat firman Tuhan, manja abil hasanati falahu asru amsaliha. Satu dibalas sepuluh. Saya waktu itu mbatin mesti rezekiku lancar, semangat. Sampai alon-alon saya jualan. Yang saya jual apa? Gantungan kunci, peniti, jepet, sapi piturute. Mulai saya tawarkan peniti, peniti, peniti, peniti, peniti cepet cepet cepet cepet cepet cepet sampai jam 2 subhanallah belas ora payu tak kandang <coughs> saya batin modar ya aku rapopo <coughs> besoknya saya puasa malamnya saya jualan lagi ke alon-alon lagi subhanallah pak wabu sampai malam ketiga belas ora payu Makanya kenapa kok saya sekarang rajin puasa itu karena dulu zaman susah saya biasa puasa, Bu. Kenapa kok saya sekarang sering puasa Dawud? Karena saya dulu ketika susah sering puasa. Maka alhamdulillah saya masih Dawud. Termasuk bulan Ramadan kemarin saya juga Dawud. Sehari puasa, sehari enggak. Masuk cangkemmu, masuk. Malam keempat, <coughs> Dagangan saya bawa. Saya mulai ngonek-ngonek ke Gusti Allah. Gusti, jenengan boten adil. Jarene wong sedekah siji diganti 10, bahkan menurut Al-Baqarah 1 diganti 700. Kenapa gara-gara saya sodako saya nggak bisa makan? Apa karepmu? Uh, jengkel aku. Gusti Allah tau nek-onek kile edan Akhirnya saya jualan di alon-alon utara itu naudzubillah min dalik sampai jam 12 malam belas nggak laku satu pun. Akhirnya dagangan tak geledek ke aku turun yang alun-alun, beratapkan langit beralaskan bumi. Persis pengajian malam hari ini. Ngirit. anggarannya cekak. Nganti degane cilik banget. Rasa ngomong amplop dosa. Pengajian kok ngomong amplop. Aku pengajian ratau mikir amplop kok. Rak ra mikir ini kok. Saya nggak pernah mikir amplop, nggak pernah mikir sini. karena saya paham yang mikir itu adalah panitia. Ngopo? Yo, sangoni tompo rasa moron yang kantor polisi lapor ke. Karena itu melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Ngopo? Sangoni kok Gus, titik beda meneh pasale 335 perbuatan tidak menyenangkan. Akhirnya apa? Saya tidur nih, blek. Jam 3 pagi saya bangun. Kenapa? Masih dikasih bonus oleh Allah. Kok awakku anget ki ngopo? Dikeloni banci. Dancuk, dancuk aku waktu itu. Ini cerita nyata loh Pak ya. Makanya saya bisa cerita sama anak-anak. Ini ngopoh ya gun Ya karena itulah kemudian kenapa saya hari ini punya pengajian banci Pak. Jadi mohon maaf Pak Gey, saya itu WTS saya ini banci saya ini Saya itu di Jogja ada banci 300 lah. Saya pernah aja umroh, ayo umroh. Begitu sampai Madinah, sekamar sama Gus ya, mah aku ngono. Iso teles kabeh jempolku engko aku. Yang lucu Pak Wabub, di Mekah. Nanti tawaf gimana Pak Kiai? Itu ada Ka'bah, ada Hajar Aswad. <clears throat> Kamu huluk salam. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Dah gitu aja, iya. Banci ketemu Ka'bah histeris, Bro. Bismillah Allahu Akbar. Muah muah muah muah. Ngopo cah iki aku. Kemarin sebelum Ramadan telepon saya, apa? sapa kowe? Saya banji ikut pengajian, terus saya pengen tobat. Caranya gimana? Insya Allah bulan Ramadan ini saya berjilbab. Matamu aku ngono. Lanang jilbaban." Dan banji itu, Pak, namanya pasti palsu, nggak ada nama asli. Jenengmu sapa? Laura. Hmm. Apa Lanang ora, wedok ora. Oh. Hmm. Ambiar ah, kowe. Jenengmu sapa? Suzuki. Wah, keren nih. Apa kuwi? Ketoke susu bono kaos kaki. <laughs> Loh, ini bukan Pak, beneran Pak. Memang anak-anak seperti itu. Banci-banci itu rata-rata namanya singkatan. Jenengmu sapa ses? Sucipto. Oh. <laughs> apa kuwi kita eh, eh, apa Sucipto? Susune lancip diganjel botol. <laughs> Lah iki Sukarlan mesti iki. Asung lekar ning dalan. Aku ki ngono ya sabar ki, Bu. Mereka tak belikan sarung, macam-macam. Saya ajak mereka sholat. Gus Miftah jangan jadi imam. Loh, aku ki kiai sih. Jangan. Kenapa? Bokongnya jin. <laughs> Iya, modar, modar aku. Walah oh, ci banji. Segeralah sholat di belakang imam. Sebelum kamu disolatkan di depan imam, ini nopo? Bedo. Di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Lak lanang mati apa? Almarhum. Cewek mati, almarhumah. Kamu banci mati, aluminium. Tobat, tobat. Dan alhamdulillah Pak, saya itu sabar ngurusi orang-orang seperti itu. PSK saya belikan mukena setiap tiga bulan, saya belikan sajadah, saya belikan Quran. Saya itu biasa Mas. Kalau malam-malam begini saya pulang, kok sampai Jogja baru jam 12 jam 1 saya langsung masuk ke lokalisasi di Sarkem tak takoni sopo sing durung mangan kulo kenapa belum makan gak dapat tamu sudah saya belikan nasi bungkus berapa orang 100 oke okay. oleh tamu nopo boten boten capiro 100 tak kayak duit second second sama sekali tidak punya kepentingan apapun karena tujuan saya cuma satu Barangkali dengan cara-cara seperti itu mereka sadar dan ternyata benar, Pak. Lama-lama mereka malu. Aku sering diwenehi duit Gus Miftah pengajian kali kula, pun Gus kula pedal Bahkan saya pernah mendapati WTS umurnya 55 tahun. Ya Allah, kan STMM setengah tua meh modar. Ngono kok cek ngelonte. Ya Allah. Brrr. Ambiar, ambiar itu. Jadi Pak Wabub tolong jangan ikut-ikutan sama saya ya. Terlalu berat Pak. Iya. Imane kuat. Imrone. Wow. Akhirnya Pak saya pulang. Ada sholat subuh imami atau kau saya ngimami. Lah ini loh kadang-kadang itu. Begitu saya ngimami. Lupa. Kalau yang saya imami itu orang Muhammadiyah. Sami Allahu liman hamidah. Aku maca kunut. Le. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Belas orang ana sing ngamini. Tak lirik titik. Iki ngopo iki tadi amini belas ya aku. Ternyata setengah kunut saya kelingan ini orang-orang kaman dia mau ya gue Rampung sholat saya diduding sama imam sama takmiri. Miftah. Nggih. Kowe ngerti ra iki kampunge Muhammadiyah. Ngopo kowe subuhan nganggo kunut? Kula lali, Pak. Lali matamu. Waduh aku. Ini loh. Orang Indonesia itu dulu gara-gara kunut bisa kelahi. Padahal imam empat itu itu kan terbagi dua. Yang dua pakai kunut, yang dua tidak pakai kunut. Imam Hambali sama Imam Hanafi nggak kunutan, Safi Maliki kunutan. Dan mereka santai. Imam Hambali, saya sholat subuh, imamnya kunutan. Padahal saya ngikuti engkau nggak pakai kunut. Apa yang harus saya lakukan? Makmum itu ikut imam, kata Imam Hambali. Coba sekarang, imamnya kunut, makmumnya enggak, sepeda. Allahumma dinafi man hadait, enggak mau. Wa fi man afait, cangkemu lah cilok kata Dan ini masih terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Saya kemarin di Sumatera, orang berkelahi hanya gara-gara tahiyat. Gara-gara begini sama begini-begini. Akhirnya saya ditanya, yang benar yang mana Gus? Imam 4, beda semua. Imam Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah. Imam Hanafi, asyhadu alla ilaha illallah. Lanafi Allah isbat. Illallah. Asadu Allah ilah illallah. Rampung. Hambali. Setiap ketemu kalimat Allah tangannya ubah. Atahiyatul mubarakatuh salawatu taibadillah assalamualaikum ayo nabi warahmatullah assalamualaikum wa ibadillah asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah Allah Allah Allah tuing tuing tuing tuing hambali Imam Maliki dari awal sampai akhir ubah tahiyatul mubarakatuh salawatu taibatillah assalamualaikum ayo nabi warahmatullah Gus Miftah bagaimana? Safi. Saya Safi. Nasadu Allah ilaha illallah. Boleh, boleh. Hanafi begini, boleh. Hambali begini-begini, boleh. Maliki begini-begini, boleh. Yang nggak boleh, begini-begini. lain ini nggak boleh. Oh, ah, oh, tahiyat ngene-ngene. Tahiyatul mubarakatuh salawat. apa to dul eh, utekmu mikir apa ya aku ngomong tahiyat kok mosok ya tahiyat berdasarkan nomor pilpres masing-masing asyhadu alla ilaha illallah <laughs> ya. satu dok kalau saya safi ini biasa <clears throat> akhirnya singkat cerita habis subuhan ada orang datang ke pondok eh ke masjid Gus bapakku loro mbok moro ning omah dongake aku langsung bengok ning ati le yes mangan apa tang dinorong mangan nih ati kongkon wong kon dongake wong tua tuane sapa ngerti disuguh mangan begitu bengi tak dongake rampung dongake belas ra diwene apa-apa mong banyu putih panas karo ngomong ngapunten nggih Gus ra duwe napa-napa kentekan ragat nggih bapak kula niki banyu petak mang unjuk modar modar aku akhirnya banyu panas tak damuni tak ombe mulih aku mulai mangkel karo pangeran Gusti jenengan niku karepe napa mbah ngapa aku le jarene wong sedaku lampun sedako gara-gara saya ndelok ning pinggir jalan taman siswa itu para tukang becak main judi keplek. wah edan Kono sing mong judi diwene rezeki aku sing sodakoh sing imami salat dodolan dongake wong loro ora diwene apa-apa. Ora adil aku. Gusti Allah tak duding-duding tak kandani. Pekok banget aku Sampai mendekati masjid ada tiang listrik. Buku Yasin yang saya pegang ini jatuh plek. Ora tak jiko karepmu aku. Kalau saya mau pencitraan, pasti saya bilang saya ambil tuh. Karena saya nggak ada pencitraan, tak urusi. Begitu saya pulang ke masjid saya tidur, kelingan buku Yasin tok. Waduh. Iki lara tak jikok, sesuk aku iso dadi cover buku Yasin nih ya aku. Modiar ya aku. Akhirnya apa bu? Saya kembali. Disinilah kemudian Allah memberikan pertolongan. Maka saya mengatakan, tidak mungkin Allah itu memberikan ujian tanpa memberikan soal jawaban. Dan saya meyakini the power of kepepet. Maka kenapa kemudian Nabi Musa bisa membelah jalan itu di akhir-akhir perjuangannya? Kenapa Allah kemudian mengganti lehernya Ismail dengan seekor domba itu di akhir-akhirnya? Kenapa kemudian ranap Nabi Ibrahim dibakar Namrud tetapi tidak terbakar? Itu pasti di ending ceritanya. Begitu saya angkat ternyata apa? ada duit bu aku ora ngerti duitnya sopo tapi duitnya anyar kabeh ewon mau saya ambil saya bingung kok tak jikok darani maling orang tak jikok kok aku luwe tapi duitnya kok anyar kabeh orang mungkin duitnya tukang becak tukang becak ki biasanya duitnya lecek kaya rupane aku ngono aku ya tau becak soale, tante ini sak jam ngorono sing jikok bu wong luwe ki akale akeh buku yasin tak tibake Begitu tak angkat duitnya tak gondol. Iya. Sampai rumah saya telepon abah saya. Bah, apa le? Aku nompo nemu duit satu sewu ceritanya ngeten niki. Apa jawaban saya? Apa jawaban abah saya? Apa boleh uang ini saya pakai untuk makan? Abah saya jawab, sele, dinta ini seminggu meneh. Modar ya. Saya moro neng angkringan, uang saya taruh di angkringan, aku langsung mangan di jaminan. Sego kucing puluh tak kandani Ngono kuwi tau tak lakoni bertahun-tahun le. Artinya apa? Fokuslah kepada proses, jangan fokus kepada hasil. Maka kata Ibnu Athaillah kalau kamu pengen sukses, liyakillah matafrahubihi yakillah matahzanubihi Orang sekarang kalau menceritakan orang sukses, itu yang dilihat adalah cerita akhirnya. Tetapi tidak pernah melihat cerita prosesnya. Sama halnya ketika saya mengaji di lokalisasi. Orang mengatakan, ngajimu mubader, Toh kamu sudah ngaji sama mereka, mereka tetap ngelonte. Kondisi, kamu mengatakan mubadir salah. Sekarang mereka itu kalau subuh, sehabis mereka bekerja, mandi junub, sholat subuh. Ngelonte, subuhan, ngelonte, subuhan Tiap hari seperti itu. Aku takoni, pripun kiai? wes ora popo, Lak kowe jek seneng lonte ojo nganti ke sholat subuh. Ngoten. oke. Okay. maksiat sholat, maksiat sholat, maksiat sholat. Tugasmu musi nduk. nopo kiai? Piye carane malaikate medase aku. Maka hari ini kamu yang merasa nakal yang merasa dikucilkan oleh masyarakat, yang merasa terpinggirkan menjadi orang-orang yang marginal, santai wae Lebih baik para pendosa yang khawatir dengan dosanya daripada orang yang banyak amalan tapi sombong dengan amalannya. Nah, tenan. Aku becak tak ewangi limang bulan, enam bulan, Mila kula latihan sabar niku dari tukang becak. Tukang becak niku wong paling sabar sak donya. Nunggu penumpang ra teko becake tumpaki dhewe ngopo. Iye. Becakku tabrak mobil dhewer remuk. Aku ra nesu Aku mau nyanyi lagu India kok. Matane, matane, matane. Orang nesu aku mau nyanyi. Loh, lagu India lah burine mung e ta. Tumpahi wae raga nganune. Ayo, sebelum saya lanjutkan kita selawatan dulu. Yo, oke. Okay? Salu ala Nabi Muhammad. Jaluk lagu apa? Lagu anyar apa lagu lawas? Anyar, durung dadi. lawas kaset wis rusak. Iki ana sing ngiringi ra? Ora oh, ana kere kere ini nggak ada pengiring sama sekali oh nggak ada eh wis mulai ya maklum anggarannya cekak kok saya ngombe dengan cengkir dulu yuk kita selamatan eh, Ayo jalo. sholawat model apa Bu? Model dangdut, pop, rock, jazz. Rock ini, Reggae iso wae. Napa? Pak Wabub napa Pak Wabub? Mundur alon-alon? Iya. Via Valen? Pak Bupati ngerti via valen barang ya. Hmm. Kita eh Pak Bupati lagu ini siji ya. Bojo galak. kalau wingi ketemu pengamen bojo galak kuncinya apa Gus? Gampang. Bojo galak kuwi kuncine tawakal lan sabar aku Ayo nyanyi yuk, selamatan. Mau pakai flash? Punya HP? Yuk pakai flash yuk. Hmm. Yuk selamatan. Ngapunten nggih Pak Wabub nggih. Cah nom-nom kula ajak salatan. Ayo HP-nya dihidupkan. Lampunya pateni. Hmm, hmm. Lara iso mati ini lampu, tukang lampune tak pateni. Saya <laughs> Sayangi orang musik nggih. Ayo flashnya diangkat. Kita solawatan. Amazing Muharram dari Tuban. Sing ra duwe flash cangkeme merenges. Lampunya matiin dong panitia. Isora. Lampu taman tuh matiin aja. Ben ketok kabeh. Ayo diangkat semuanya. Wah. Oi, tukang lampu pateni. Ayo, Bu. <coughs> Lagu nopo? Ditinggal Rafi. So. Kimjil Poland korban janji hmm. aku iso kabeh cinta tak terpisahkan cak dikin iya. Taiku iki aja gak urang lampumu apa nggak contoh. Oh. Lagu apa lagu apa? Sawangon. Eh, padang banget ya kayak. Ya gitu itu lampu taman gak bisa apa-apa bub ya? Bisa. Otomatis. Bacok matamu bacok. cangkeme atas banget ya bacok. Garis keras. Ayo, diangkat yuk. Selawate wong NU dhisik. Sallu ala Nabi Muhammad. Semuanya diangkat. Ke sana dulu mana sana? Utara dulu, ke utara dulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli wa salim dar iman Allah Allah saling wasalim daiman wal ali wal wal ali wal kurang banter saling iman Allah Allah saling wasalim dan iman wal ali wal bimang wal ali wal Yo bareng-bareng kali Gus Miftah Saben malam Jumat Ali kubur mulai nang omah kanggo wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur Bali brebes mili Bali nang kuburan mangku tangan tetangisan saling iman saling iman wal ali wal bimang wal ali wal ashab Kebacotan temenan ger Hana turunku Allah koing Podo mangan Lamun aku bisa Bali ning alam donya Bakal tak ringkesi bakal taring kesing sing isih ana saling iman Allah Allah saling Bimang wal ali wal Sallu ala Nabi Muhammad Lanjut Lagu apa? Hmm. Eh? Apa? Citra mbahmu citro. Malah suwe-suwe aku kaya ledek iki Korban janji mau? Oh, apa Hati-hati lah nyanyi korban janji. Yo, korban janji dados. Lagunya anu Tibil kulub wa dawaiha. Sallu ala Nabi Muhammad. Diangkat. Ayo sing dhuwur. Ayo ibu-ibu serang di HP cangkeme merenges nggih. Kan ketok saking mriki. Ah, ayo diangkat sing dhuwur. Selawat di bulan Muharram insyaallah paling mustajabah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa wafiatil abdan sifaiha wa nuril absari wa diaiha hoa kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sak karepmu dhewe malah sore-sore rapas iki ra iso berarti awakmu rung iso berarti wis tinggal ada lagu wali songo wae ya Sloku sloku bato bato ila elo siromo sloku sloku bato bato ila elo Siromo menyang Mak jendrit Lolo lolo bang Wong mati Orang obah yen obah mateni, ayo ngibadah Allahumma salli wa salim ala sayyidina Muhammadin adadama Allahumma Sayyidina Muhammadin Iso bidawami mulkilahi salatan taimatan Salu ala Nabi Muhammad Saya minta dua lagu nasional Satu lagu katanya dianggap musrik oleh orang-orang yang tidak paham Bagimu negeri sama dari yakinku teguh Semuanya diangkat nggak usah digerakkan. Saya pengen Anda mencintai Indonesia. Lagu ini tidak mengandung unsur kemusrikan, tapi lagu ini mengajarkan kita untuk mencintai Indo. Diangkat, cindur. Bagimu ne... Salah, salah, salah. Padamu negeri di eh. Diangkat sing dhuwur padamu negeri kami padamu negeri kami bagimu negeri jiwa raga merdeka dari ku teguh hati ikhlasku penuh Yuk kita ulangi lagi. Saya pengen Anda semua mencintai Indonesia. Kita gerakkan HP kita. Dari yakinku teguh hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Sekali lagi lebih dihayati untuk NKRI Dari yakinku teguh Hati ikhlasku penuh akan karuniamu Indonesia merdeka syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan merdeka merdeka Sallu ala Nabi Muhammad Alhamdulillah Tepuk tangan untuk Tuban Mergo lampu wis mati pengajiannya rampung Amplop oke matamu Tegane wis entek. Sampai jam pinten Pak Wabub? Waduh. Muter iki. Eh? Allahumma tegane tanduk ya Allah. Amin. Ya Maka sejak saat itu saya meyakini, "Eh, lampune urip kowe." Malah kaya uka-ukan. Amin ya Allah. Kalau mau menziarah Mbah Bunang, kula "Ya Allah, apa le? Kulo pengen rapi meneh." Mbah Bunang, oke okay. ACC. Nah, apa bojomu gelem madu? Purun, Mbah. Syaratnya apa? Asalkan kula gelem diracun, <laughs> modar aku ra nah, biar Ya Bu, monggo tidak Bu. Ya apa apa-apa kelasmu kaya wedhus soalnya. Ini pengajian kono ngremos kerupuk. Yo ngalah. Wong lemu, wong lemu. Dus wedus. <clears throat> Maka saat itu saya teringat dengan sebuah kaidah, ida sodakol asmu wa sabil. Ketika ada kemauan di situ pasti ada jalan. Jadi ngeten Pak. Kalau kemudian ngaji saya di dunia malam itu cari popularitas. Lima tahun yang lalu saya sudah pernah diundang acara TV. Mereka mengatakan sama saya, eh kenapa? Kenapa lampunya belum hidup? Enggak tahu saya. Aku Kok petang banget ya? Hmm. Ribon, alon-alon ya? Oh. Oh ngangkatnya agak berat, insya Allah dihidupkan sekarang hidupnya nanti jam 5 pagi insya Allah. Saya ngerti ini gini, ya yes, ngaduk meneh. Aku lungguh kene wai Sorry ya sini kono ya, orang kita ya. Sini kono insya Allah bujurnya nambah, amin. Aku takoni anakku, bah yang harus kita utamakan siapa? Ibu. Ibu tiko, Tiko nih satu setunggal ngecos. Ngono ngomong mbokmu. Oh, bojo kula rajang-rajang terong masak nggih santri anak kula Moro. Bunda, apa? Kata abah tadi bapak satu ibunya tiga. Kenapa abah ibunya cuma satu? Bojo kula jawabnya apa? Dek. Satu mau dimakan orang tiga caranya gimana, Dek? Ya dipotong-potong, Bun. Kono ngomong ke bapakmu. Cangkem mulil ya pisane loro eh. anak kula niku cerdas kok mulai ke pondok takon abah saya mau tanya apa kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu orang tak jawab toh <coughs> malah kondo hmm, kiai kok reson jawab hmm, cangkemmu aku kue takon apa kenapa surga terletak di bawah kaki ibu iya nak kenapa surga terletak di bawah kaki ibu karena kalau di antara dua kaki ibu surganya bapak aku ngomong ya ya ya ya ya ya ya Anak kula langsung jawab, "Pantesan Bunda mau melakukan alon-alon." Lah ngapa wedi surgane rusak <laughs> matamu. senjata makan tuan ya. Waktu itu saya hanya berpikir, kenapa saya diundang acara TV 5 tahun yang lalu saya nggak mau? Nggak, karena saya khawatir anak-anak lokalisasi binaan saya ini mereka berpikiran seolah-olah mereka saya jadikan komoditas bagi saya untuk terkenal. Maka waktu itu saya bilang kepada mbak-mbak di lokalisasi, Dok, kenapa saya diundang acara TV itu nggak pernah mau? Saya bilang sama mereka, Allah menciptakan miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Itulah kewajiban saya. Makanya lah ana wong nakal, wong dablek, bocah-bocah tuban yo, bocah-bocah dalan, sing awakmu tatoan, sing awakmu duwe tindik, kowe ning masyarakat ra ditampa, mara ning pondokku le, tak wulang ngaji. Santri kula niku sing tatoan kata sing tindikan, halah ana sing mur baut mangkoan pelek ana kabeh tak kandani. Oh, ini mlaku. Ana kabeh. Tak openi kabeh tak kandani. Karena saya sayang dengan orang-orang seperti itu. Oh no bocah Tuban pengen kuliah di Yogyakarta ora usah ngekos. Mondo onggonku. Gratis dipakani, kula pakani. Tonggo kula duwe aswe tak pakani padake. Soale kula duwe pengalaman zaman kula susah mahasiswa niku golek panggonan sing kula iso gratis mangan kali turu ora oleh ning Yogyakarta waktu itu. Maka setiap kali saya makan, saya berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Eh, kok donga ngising toh? Saya donga, Allahumma barik lana fi marozak tanah wakina ada Ya Allah, saat ini kira iso mangan, tapi sesuk suatu saat saya harus bisa ngasih makan orang. ke karo Allah. Setiap kali saya mau tidur, <clears throat> ya Allah, saat ini kira iso turu. Mapan turu ra panggonan. Satu saat saya harus bisa ngasih tempat tidur bagi orang. Alhamdulillah. Saat ini santri satu kulo serong puluh, kabe tak gratis ke, sak mangane, sak belajar teng pondok. Santri ini kulo mangan subhanallah. Gunung Merapi pindah neng piring. Metutuk. Wah, santri kulo lemu-lemu lo Wadah ke, milo bocah meriki, harap kuliah nih ojo rasa ngekos. Awak ning kene gak ditompok orang masyarakat kerja rong pantas rabi rong pantas mondok onggonku. Kowe pinter macul tak wene sawah. Kowe pinter ngurusi iwa ono kolam. Kue ngingung wedhus tak wene wedhus. kue pinter nyopet tak ajari nyopet. Karena pada hakikatnya Gus Miftah itu juga copet. Mong bedane Gus Miftah kalau copet terminal nopo? Copet terminal kayak goblok sing dicopet dompete, konangan gebukin dasi, Tapi Gus Miftah sing dicopet nih, Lah atine wis kecopet, jangankan dompete, yang lainnya pun pasti akan diberikannya. Eh. Yes. Mila, kalau mulai ngaji kalau kalisasi mbak-mbak baratus nganggu anduk mini, mbak mbak kondo monggo Gus mampir. Wah. Wow. mampir ngutip perkosa, Orang mampir kok ingin. <laughs> Alhamdulillah le aman. Saya itu punya undang-undang, mbak-mbak lokalisasi, mbak-mbak dunia malam, tidak boleh ada yang punya nomor HP saya. Haram. Kalau sampai ketahuan, saya ganti nomor HP. Mereka nggak boleh. Itu cara jaga saya untuk menghormati mereka. Dan nyuwun saya bu, bu lah kalau pengajian kalian jangan ngomong lonte begenggeng. Di sana saya tidak pernah menyebut mereka lonte. Kan rah mungkin aku pengajian para lonte rahimakumullah. Rah mungkin toh? Kan rah mungkin pak. Tapi ya saya bilang para mbak-mbak yang terhormat. Kalau plural itu kan bahasa Indonesia nya LC. Kalau di Pantura namanya PK, pemandu karaoke. Mereka bekerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Hmm. Pekerjaan mereka mewarnai, mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Caranya bagaimana? Karaoke. Apa itu? rok dibuka. Oke. Okay. Hmm. hmm. Rupa-rupa codot yang ngerti. saya buktikan apa? Begitu saya melamar istri saya. Aku randu ya apa-apa. Iki cah nom-nom sekarang lamar wedok randu ragat contohnya aku. Ayo, Tak wene carane, Bro. Rungono kupingmu. Mingkem kemu tak kandhane. Adik kandhane takon wae. Kere kakean takon. Aku ya tahu kere le. Ida sodakol asmu wa sabil. Ketika niatnya itu baik, maka pasti Allah memberikan jalan. Kulon niku rabi mergo kepepet. Ngomong mateng dhisik tak ajar kowe ngawur kiai kok meteng dhisik iki lho ki atos cangkeme wong kene sing dimaksud kepepet niku kula dereng pengen rabi tapi akhirnya kula kepepet rabi kula niku pengen rabi umur selawe tahun 24 tahun kula rabi gara-garane napa kula zaman biyen sering diundang pengajian nasihat pernikahan dinyek karo para kiai kowe ki rong tau rabi kok ngrawani ngandani wong rabi Jenis tak jawab, ya apa-apa. Mbah Mudin barok sembah kaum kae urung tau mati yang budalke jenazah. Aku yang ngono to. Nggih mboten. Apa Mbah Mudin kudu mati dhisik lah ya ora kok. Aku rampung kuliah bingung waktu itu. Wis rabi wae aku ngono. Apa? Maka tadi benar dikatakan oleh Pak Bupati, yang menjamin hidupmu itu bukan ijazahmu yang menjamin hidupmu itu bukan perguruan tinggimu. Sekarang siapa yang bisa menjamin seseorang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya? Sopo sing kondo? Ora ono. Tonggoku ki lho pekerjaane nyuwun sewu. Kuliahe mbiyen apa? Teknologi nuklir. Saiki pekerjaannya apa? Tukang gawe mercon. Halah-halah. Bocah tubane pinter ya ora. Ora usah kuliah. Sing mesake meneh santriku. Kuliahe geologi pertambangan. Saya kira pekerjaannya apa? Tukang kuras WC. Nganti montore ditulisi silitmu adalah rezekiku. Ya Allah. Mila rakudu rakudu kuliah, mondok gini Mbah Yaya Abdurrahman Saleh api. Wah, kamu cah pondokan. Alah apa meneh kowe wong NU, aman urip ora duwe beras, ora duwe duit tanggamu mati, mangan tak kandani. NO dilawan. Jenenge NO nunut urip. Mila jaman kula mbiyen melu Muhammadiyah kula kuru, melu NO aku lemu. Apa soal NO titik-titik mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, selawatan mangan, maulutan mangan, rejepan mangan. Tonggone lara njaluk didongake mangan, delala sing lara mati mangan meneh. Pitung dina. Nganti rupane kaya besek kabeh lho tak dan mangan mangan mangan mangan. Los pokoke. NO dilawan. Jenenge nunut urip. Wong NU iki ra duwe dhuwit, ra duwe apa ana, ora ndek pakene ngrokak-ngrokok kok. Ora mungkin jangan main orang rokok kecuali aku. Lho, lho niku pembela perokok tapi kula mboten ngerokok, Bu. Tenan. Ayo ibu-ibu, lak golek mantu seneng sing rokok apa ora? Ora tetepan, Pak. Kenapa? Tidak merokok dipilih sama dia. Paru-parunya saja dijaga, apalagi anaknya. Iya. Gombal, gombal. Bapak kula niku ngerokok era umum dan saya pembela para perokok. Muhammadiyah niku wedi ngerokok Soalnya takut dengan peringatan perintah pemerintah. Maka kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena peringatan bahaya merokok itu hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Buktinya apa? Peringatan pemerintah. Rokok itu membunuhmu. <clears throat> membunuhmu muhammadiyah. Tidak ada bahaya. Peringatan pemerintah rokok itu membunuhmu Orang. Membunuhmu. Anda kandhane NU dilawan. NU ngrokoke nganggo dalil apa dalile? Ni'matul udud ba'da dahar. Lah cara santrine Mbah Yai Abdurrahman tambahi, ni'matul udud ba'da dahar wa ni'matul dahar ba'da dukhul ngono kuwi biasane. Sing salah iki pom bensin tak kandhani. Gara-gara mlebu pom bensin ditulisi NO smoking kuwi. Ah, santri kuwe ngerokok kabeh dadak masjid nunggu kula teko ngimami pujiane nganggo bahasa rokok sing sapa wonge bar mangan ora ngrokok padha karo wong sing ora cewek cangkemmu aku Kula niku blas ra ngrokok, Bu. Tapi tamu kula kabeh rokok, santri kula kabeh rokok, Kula ra rokok, ora kok kula ra doyan rokok, tapi kula menghindari tomak. Tomak sing kula maksud nopo, Gara-gara wau contone pas nung nambani wong loro, kula mikir mangan. Niku dadi pengalaman kula kan niki, Padahal wonten kitab taklim ana undang-undang al alimu ida toma'a la yaqulul haq. Wong niku senajan to ngalim tapi tomak ra mungkin iso ngomong bener. Mila napa kono ustaz diundang pejabat biasane ngomongnya ra iso idealis, soalnya duwe pengarep-ngarep karo pejabat, la aku ra urusan. Mok sangoni ra mok sangoni aku wis duwe duit. Ngono kok. Mila kula los. Pak Wabub pura-pura ra krungu dolanan HP tak kandhani. Uang niku lan duwe tomak ngomong mesti ra mungkin bener. Tomak niku huruf elek kabeh. Tok bokonge gedhe awake cilik. Mem ndase gedhe sikile cilik. Sing jeneng ngain cangkeme amba wetenge gedhe. Mila wong-wong pejabat-pejabat sing tomak sing koruptor kae berarti kaya huruf ngain cangkeme amba wetenge gedhe. Eh, andane kok. Muga-muga bupatine Tuban, wakil bupatine Tuban, DPR kabeh selamat. Sing salah ana wong korupsi niku sinten? Guru TK. Gara-gara mlebu TK diajari lagu judule kan, diajari cerita judule kancil nyolong timun. Gek kuwi pentinge apa kuwi? Iki DPR iki. eh, Kuwi guru TK iki. Anak didikmu aja mau ajari cerita kancil nyolong timun. Kuwi iki maling ngopo mau cerita-ceritake? cerita Rene, griantol kowe delok kowe. Ora bener. lagu ceritanya apa niku Wong bocah teko kok diceritani kancil nyolong timun niku lah gaweane maling. Mila jadi pejabat gaweane maling koyo kancil. Saiki anakmu ceritani wae Gus Miftah dan Lonte ngono kuwi wae. Nggih muga-muga nggih pejabat-pejabate awake dhewe di lingkupan Tuban iki mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Amin. Kula niku isin lak krungu pejabat iki. <coughs> Hah, kae cangkeme sapa kae? Akhire napa? Kula ngelamar bojo kula. Iki bocah-bocah jomblo rungokno. Begitu aku ngelamar, wah, mara tua kula takon. Kowe ngelamar anakku? Lah nggih, mosok bojomu? Aku yo ngono to. Lah wong cetok anake kok tidak takon ki lho. Goblok men mara tuaku ki aku. Kan saat niki Pak, moro tua kulo ini kali kulo ki basa, gek wedi ini kok. soalnya mbian tau tak onek-onekke kalih tak kau takoni, kue wani rabi anakku?" "Wantun." "Kelebihanmu apa?" "Setunggal." "Kekuranganmu?" "Setunggal." "Mumet deh." "Kelebihanmu apa?" "Banyak kekurangan." Aku ngono. "Kekuranganmu?" nggak punya kelebihan." Merongos raku ya, aku ngono. Modalmu apa? Iman. Lah iman? Iya, karena harta yang paling berharga bagi seorang mukmin adalah iman. Iya. orang Islam jawab kono. Kalau sampai kuin duit calon mertua, modal apa? Iman. Aku udah percaya. Musrek, Ngono Cara Carane. Kamu punya pekerjaan? Enggak. Daerahnya adalah kulo ustaz zaman sakmono. Dua gaji? Mboten. Eh, aku lo kondo apa? Lah aku orang dua pekerjaan, orang dua gaji, wani ngelamaran aku. So anak bojomu mau makan apa? Kulo ngamuk, Pak. Heh, calon rungok no kupingmu aku. Takono maratua aku neng pondok ya. Umpah membian aku ditolak, hari ini kamu hanya menjadi penonton bagi saya. Tak bilang ngono toh? Ah, tunjukkan le, saya kondo. Heh, calon rungok no kupingmu. Asyaku fir rizki, asyaku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Soal anak sesuk bojo kula mangan napa urusane Allah, mboten urusan kula. Jenengan dadi aku kudu paham apa? Jenengan ngerti karo endung. aku takon, "Apa hubungannya karo endong? Ya ora ono, aku ah, ngono. Entung nika, Pak. Manggone ning jero godhong gedang. Ora tau metu saka godhong, dibuka lemu. Ora ono entung kuru apa mana entung kok setruk oh, ora ana aku masuk kulo kalah karuntung aku wih bocah-bocah nom jenengan jadi calon mertua tuh paham apa wong rabi kuwi ke dalan loro apa kuwi sisi dalan rezeki nomor loro dalan bayi aku Ah, akhirnya mertua aku bingung. Ada? Ah, Ayo, pripun? Oleh apa ora? Aku bar subuh nih akhirnya ya wis leh tak tompo, Terus saya garap mau apa? Kula jalo dirabeke sakniki. delah pas bulan suro. Lah niki kaitane kali Muharram. Wong Jawa niku lak ra kena ngrabekke anake teng bulan suro. tua kula kandha, iki bulan suro le aja ngeyel. Iki rakenong kena ngrabekke anake teng bulan suro. Kula ra urusan. Pokoknya kula kudu dirabeke daripada kula pacaran kali anak jenengan dan terjadi hal-hal yang diinginkan aku Kan kiai juga manusia. ya Oh, akhirnya rembukan suwe kok. Akhirnya mertua lo bingung. Anak ditompo calon nih kok ngeyelan. orang ditompo kok ganteng men. uh. akhirnya kula dirabek ning bulan suro barangkali teng Yogyo sing rabi teng bulan suro niku namung kula ada masalah enggak gara-gara kula dirabek teng bulan Muharram sing nyumbang kathah Soalnya apa? orang ana barengane. Yang pengen saya sampaikan apa? Pandangan kita terhadap Muharram itu salah. Ini bulan yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati, banyak doa para nabi dan rasul diijabah. Allah memberikan solusi kepada mereka di bulan Muharram. Kenapa kita ketakutan? Terutama tentang Yogyakarta, kalau niku sering kritik wong Yogyakarta Malam suro ngoten niki teng Yogya sing rame mboten teng lapangan, mboten teng masjid, teng di teng segoro Kidul. Kula niku tau diajak, ayo Gus melu kungkum neng Parang Tritis. Ngopo ngalap barokah? Barokah sapa? Kanjeng Nyi Roro Kidul. Ya Allah. Taman mana kula pengen ngerti, opo sih ngalap berkah Nyi Roro Kidul kula melu neng pantai Parang Tritis. Begitu duki pantai wong kuwatah nih, Gus, enten sarate Nopo? Katoke kudu dicopot, sempake dicopot. Hah, aku ngono. Akhirnya kula kondo, mosok ya aku gawene mulang ngaji awakmu kok wudo berjamaah. Aku isin aku ngono. Akhirnya kula nganggo katok cekak, 30 menit ning jero banyu, awak kula teng celekit. Napa? Cokoti iwak. Aku mbatin sing nganggo katok cokoti urang. Apa meneh sing ora nganggo katok aku ngono. Niate ngalap berkah malah kelangan pakan manuk iki aku ngono. Ini kita itu berlebih-lebihan Pak Wong Jawa nih. Kita itu wong Jawa duwe ilmu le, niteni nirokke nambahi. Bulan Muharram tuh rano kaitane karo klenik. Ora kaitane karo bangsa-bangsa tahayul. Lho ora ana. Dan di Jogja itu mohon maaf ngrabekke anak teng bulan suro rawani jarene napa Kanjeng Nyi Roro Kidul jarene ngunduh mantu. Lah kula bentahun ben taun kok Nyi Roro Kidul ngunduh mantu anake pira aku ngono. Maka saya pernah diundang sama Kementerian Kelautan dan Maritim, pengajian di Pantai Depok, Parangtritis, sosialisasi gempa bumi dan sumani waktu itu. Eh apa? Su tsunami. Ya maklum lah degane entek kok maklum. Kulo kondo Pak waktu itu. <coughs> di Yogyakarta waktu gempa bumi itu niku ana cerita lucu. Begitu gempa bumi, diyer, kabeh wong melayu ngalor. Tsunami, tsunami. Ana ibu-ibu penjual jamu gendong niku mboten melayu. Jam 5 sore kula nyetel TV Trans TV waktu itu. Ditakoni, "Bu, kenapa yang lain lari ke utara kamu tidak lari?" Saya tidak takut dengan yang lain ta, uh, yang lain takut dengan tsunami. Apa jawaban ibu ini? Saya tidak takut dengan tsunami karena saya madep mantep derek kanjeng Nyiro Kidul. Ya Allah. Kulo langsung ngelus dodo. nih bojo kulo. Ya Allah. Kok iso-isone iso aku. Maka saya diminta oleh Pak Menteri, tolong Gus, pengajian sosialisasi tentang bencana. Waktu itu saya sampaikan, ma'asoba min musibatin illa bi'idnillah. Tidaklah satu musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah. Bukan karena kanjeng Nyi Kidul. Orang usah percaya banyu segoro li. Ada videonya. Langsung munggah neng pantai kayak. Orang-orang pantai Depok bengok-bengok. Nyiroro Kidul ngamuk. Nyiroro Kidul ngamuk karo pengajian Gus Miftah. Kula dur panggung langsung bengok. Ora usah wedi, aku tanggung jawab. Lah Nyiroro Kidul metu rupane ayu tak rabi aku ngono. Ngapa? Layu wedi ngapa? Wani kok ngapa? Les pokoke aku. Banyune Pak balik meneh. Wallah. Bar pengajian kula liwat menyusuri pantai nih kok. Wis ra wedi le. Awake dhewe iki duwe Gusti Allah kok wedi karo nyerok Kidul. Hubungane iki apa? Aku. Kula kandha umpama nyerok Kidul niku wonten niku lan namung setan sing wujude jin. Jin niku lak jenisnya wonten kalih. Nyuwun sewu, setan niku lak jenisnya wonten kalih. Minal jin jinnati wanas, dari golongan jin dan dari golongan jin dan jun. Lawamu digoda setan wujudnya jin gampang maca ke ayat kursi hilang. Sing angel gula digoda setan wujudnya menungso. Ojo mau waca ke ayat kursi. Lah carane pripun jikok kursine balang ke dasi tak kandani. Lawang bulan suro rawani ke anak eh. Bulan suro rawani mindah omah, Orawani mantu, Orawani macem-macem. Bapak Ibu rahimakumullah. Wong Jawa ki memang identik dengan kejawen. Tapi jangan sampai kejawenmu ngalahke akal agamamu, nalar agamamu. Kaya kula sering takoni, Gus Muna percaya mboten kali ilmu weton. Ilmu weton itu boleh dipelajari, tapi tidak boleh untuk diyakini. Contoh, pengajian teng pondok kula niku rutinane saben malam Minggu Pahing. Soale napa? Kula niku wetone lahir kula Minggu Pahing. Napa pengajiane kula dadekke Minggu Pahing nggih titenan jamaah. Dadi ben pengajian ra perlu undang-undang jamaah teko dhewe. Kita terlalu berlebih-lebihan. Ayo, katakan, wetonmu apa le? Wetonmu apa? Kowe, kowe. Apa? Wetonmu apa? Eh? Oh lali, modar iki lali, modar iki. Kowe kowe kowe banser, wetonmu apa le? Rebo pon. Tidak cocok hidup di air, ya. Pak Wabub, wetone napa Pak Wabub? Pak Wabub napa wetone? Minggu napa? Minggu paing. Bojone kudu papat, Pak nggih. Lah wong kaya ngono kok dipercaya niki lho. Ini nggak ada kaitannya apapun. Kita tuh berlebih-lebihan. no, dukun cilik yang Jombang kondange ra Ponari. Ngono kuwi ya percaya. Saiki ponarine wis tutup malah Banyu ini didol ning Alfamart. Ponari sweat. Ya Allah. Akhirnya saya menikah, nggak ada ketakutan apapun dengan bulan suro. Mila kue saya dengar sawe dok langsung lamaran le. Wani, santai wae. Los, mangkat dewe. Kok kue wani mangkat morong nggonku? Ngopo? Mbun didhawuhi kali Gus minta, Apa dawuhe? Los. Wani, mosok kue kalah karo cecak. Cecak kae nyuwun sewu. Modale urip mau nganggo apa le? Hei, eh, Bu Guru TK. Oh, iya. Aku ki seneng lagu ki mung siji tok, cecak-cecak di dinding. Liyane belas ra seneng aku. Po ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Kuwi lagu pekok tak ada nih Walang karo kupu-kupu ngendi sing awan mangan sego bengi ngombe susu. Ora ana. Tur dinyanyi dinyanyake cah cilik iki salah sing awan mangan sego bingung ngombe susu ki bapak apa bapak nih Lagu kok goblok. oh meneh cangkul cangkul cangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita. kue iki arep nandur jagung apa gawe sumur? Nandur jagung ki macule ra jero jero. guru TK, guru TK. Burung kakak tua hingga di jendela, nenek sudah tua. Giginya tinggal dua. Bila guru ngajari siswane kon ngenyek mbah ne metok sekolah ne. nenek sudah tua. Giginya di jendela. Wong NU niku ra iso akur, kuwi sing salah ya guru TK. Gara-gara mlebu TK diajari lagu judulnya balonku ada lima rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau dor pertanyaanku ngopo sing meletus balon hijau jawaban saya ini hijau ki warnane wong NO je mila wong NO raiso akur soale balone mbledos ITK meneh. Tapi lah awakmu golek bojo le, golek guru sing model guru TK. Kuwi penak mlebu kamar karo gurune langsung takoni, "Papa, masih ingat pelajaran kemarin?" Iya. Jawaban, "Lupa, Mama." Ulangi lagi. Eh, guru TK, rungono kupingmu. Sing apik iki mung siji. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap. Kuwi tok sing apik. Kuwi nyindir bocah-bocah iki lho. Cecak kae golek rezeki mau nganggo ilat le. Begitu nyamuk teko ngong ngong ngong ngong ngong cacake melet. Dup dup dup. Persis matamu iki persis ngawur. Tak takon, cecak sing marane nyamuk apa nyamuk sing marane cecak? Nyamuk sing marane cecak. Kuwi cara Allah menjaga rizki makhluknya. Masa kowe duwe ndas duwe tangan kalah. Ngono ki santriku takon, "Abah, cecak kok kelone pripun?" Modar aku. Akhirnya tak jawab, "Dik, cecake kelone ora mlumah." Soale lak mlumah tiba aku. Mila kono cecak tiba berarti cecak nembe kelon. los pokoknya. Akhirnya perjalanan hidup hijrah ini saya lakukan. Sampai anak saya umur 2 tahun, aku rakwat nukoknya susu anakku. Anakku umur rong tahun rakwat nukoknya susu anakku, Bu. Akhirnya benbengi aku rebutan susu karo anakku. Akhirnya bojoku kondok. kono ke? Babakan susu. Oke, okay, aku ngono. Anakku tak kandani, piye karepmu? Nggih, mpun Mbah kula isine jenengan wadahi. Oke, Ketemu jawabane apa le? Singkat cerita, kula kerja ning Jakarta, ketemu almarhum Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kula ben minggu pagi tabarukan teng daleme Gus Dur. <clears throat> Ngalap berkah. Satu saat Gus Dur kondo. Miftah mulya ning Yogyakarta rezekimu manggone neng bokong. Perkataan itu tahun 2006, dawuh dari Gus Dur. Aku dadi mikir, kok rezekimu manggone neng bokong. Padahal tahun 2006 ki rame-ramene penyanyi dangdut modale bokong. Inul Daratista, Dewi Persik, Nita Talia, kula batin apa aku kudu melu-melu goyang kaya Inul Kok. Karena waktu itu rame rame ini goyang ngebor, goyang ngecor, goyang ngelepo, goyang ngecet, goyang ngaci, sapi turuti lah pokoknya. Ya Allah. Akhirnya kula mulai teng Yogyo, ndelalah gempa bumi. Padahal zaman itu kula tasik moro, tasik melu moro tua kula. Belek ome moro tua kula ambruk separuh. Zaman itu kula mau limo, madep mantep mangan melu moro tua akhirnya M10 madep mantep mangan melu moro tua moro tua muring muring menantu meneng mawon akhirnya M15 madep mantep mangan melu moro tua moro tua muring muring menantu meneng mawon moro tua mati menantu melu marisi iya yeah. gagah aku moro tuaku mau jawab M1 napa pak matamu Begitu Gus Dur ke Jogja, saya tanya, Gus, Niki malah gempa bumi pripun? Ah sing salah DPR kok. Lah napa? Salah sendiri. Nyiro Kidul dipaksa pakai jilbab. Gara-gara waktu itu ada RUU pornografi dan porno aksi. Terus kula takon, kula kedah pripun go sing sabar. Sabar niku wonten watese napa mboten ora ana le, sabar kira ana watese. Wong sing duwe wates mung proko, praga. Oh nggih aku ngono. Sabar aku. Kula mung manut Ketemu jawabannya apa? Ketika saya membaca kitab hikam pak. Jawabannya tentang hikam. Apa kata hikam? Wahai engkau yang hari ini khawatir dengan rezekimu. Wahai engkau yang merasa tidak punya pekerjaan. Sehingga seolah-olah kamu menjadi makhluk Allah yang paling tidak beruntung. Ingatlah. Ibnu atau ilah mengatakan. Ijtihaduka fima duminalaka. Wataksiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basi roti mingka. Apa kata Ibnu atau ilah Kesungguhanmu di dalam mengejar sesuatu yang sudah dijaminkan oleh Tuhanmu dan kelalaianmu terhadap sesuatu yang dibebankan oleh Tuhanmu kepadamu itu merupakan tanda mati mata batinmu. Maksudnya apa? Rezeki sing wis dijaminke mau kejar. Sementara akhirat sing rungono jaminane ora mau kejar. Kuwi berarti buwosok atimu. Ibnu Athaillah yang mengatakan, tak kandhani le. Awake dhewe iki numpak pesawat, ora kenal karo pramugari, ora kenal karo pilot, manut karo pilot. Cuaca buruk, tolong duduk. Oke. Okay. Apalagi? Kaca dibuka-buka Sabuk digunakan, digunakan. Ojo ngising dice, Oke, okay. Neng pesawat gue. Ora kenal karo pilote, ora kenal karo pramugari ini. Awa edw manut. Kenapa tinggal di dunia? Kenal dengan pemilik dunia, tahu siapa yang punya dunia. Kita nggak pernah nyaman tinggal di dunia. Kui berarti mati mata batin ini. Sing duwe sopo Allah. Sing jamin sapa? Allah. Kenapa kita nggak pernah nyaman? Maka kamu harus paham para jomblo. Jodohmu diatur oleh Tuhanmu. Maka kalau kamu yakin jodohmu diatur oleh Tuhanmu, jangan pernah tumpahkan air matamu di hadapan wanitamu. Sorry. Los. Ayo. Kok kue dilok Dasar jomblo jawaban. Sorry, aku jomblo bukan karena aku tidak laku, tapi karena aku mampu menjaga sahwatku. Ngono. Los Ngono carane mblo. Rezekine dhewe dijamin karo Allah. Apa rezekiku kudu dadi wakil bupati ora? Takanani wakil bupati iki gajine titik. Milo aja kakean jalo proposal kalau bupati wakil bupati. Wih gajine mung titik. Wakil bupati ki mung pengabdian. Pejabat kuwi golek jeneng orang golek jenang. Tak kandani. Ha apa Pak Bu? Oh, tapi yo nambahi. Tak ewangi Pak Wabub. Kita itu aneh. Kenapa kita tidak pernah merasa yakin dengan keakbaran Allah? Saat dungo-dungo mulai, litika karo Allah. Kancaku iki mung donga, "Ya Allah, kula pengen kipas-kipas mohon angsal duit. Mandi le. Apa bakul sate?" Ana sing donga meneh, "Ya Allah, kula pengen ngobake sikil ning omah oleh duit. Mandi. Tukang jahit. Etek etek etek etek." Ana sing donga, "Ya Allah, kula pengin wong-wong sugih nika manut kali kula. Mandi dadi apa? Tukang parkir. Mbah mobilé Fortuner Pajero Alphard diatur ke tukang parkir, mesti manut tak kandhani. Ana meneh sing donga, "Ya Allah, kula pengin tenguk-tenguk mawon angsal duit." Mandi apa? Tukang tunggu WC. Rong ewu, rong ewu. Kuwi ning banget iki Masya Allah. Ya, mergo kasing jomblo, tak wenehi selawat jomblo, gelem ora? Nah, ya. Eh, tak golek catatanku. Tegane endi aku yang ngelak, Bro. Oh, panitiane pekok iki. Wis ra ono ini tak sedoti. Kere, kere aku pengajian alon-alon Tuban kok ngedegane ra kuat los pokoke los Salu ala Nabi Muhammad Ngawiti jomblo Ngirim rayuan Kelawan muji kok maring wedoan ki opo isamu apa isamu mundur alon-alon ayo ah, ya alon-alon yo aku ngaji alon-alon mergo sadaraku aku sapa santri sing nakal raiso apa-apa Aku ngaji alon-alon Mergo sadar aku sopo Ahli maksiat Sing kakean dosa Lambokmu beda Aku ngangsur alon-alon Kakean utang kok Lah Pak Bupati beda Pak Wabub. Janjine utange ra nganggo suwe-suwe. Nyile so wis. Soale sering diutangi. Bu, nyek lagu apa? Sing paling gampang ya, sarunge donga. Sampun jam setengah papat nggih. Jame mati matamu. Kyai viral kok jame mati. ngawiti jomblo ngirim rayuan kelawan muji marang sang mantan kang gawe semangat ugi kemenangan rina wengine tansah kelingan Rino tansah kelingan duh para jomblo priya wanita Aja mung main Pokemon blokom Mbok FB nan WhatsAppan koncong menawa mantanmu balik nang sira menawa mantanmu balik nang sira akeh usaha nggo nglalekake blokir e eh, karoliane nanging nyatane seh kelingan wae akhire akun palsu digawe duh para dulur jong lalekake wajibe nulung sing jomblo kae aja dibuli aja diece mengko frustasi baik konti ombe mengko frustasi baikon sing terakhir paling ngenes mantane nikah modiar ngamo akhire nekat marani nang resepsi ne agawe kisro wetita mune dicekel banser penjut sirai dicekel banser penjut sirai ngono malah nyanyi nih uripe ayem Rumongso aman Dunungi rasa Tondoyen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan cangkeme Sallu ala Nabi Muhammad kita song-song tahun depan, tahun baru mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Allah memberikan keberkahan kita kepada kita eh, kepada kita semuanya. Allah memberikan ridhonya, Allah memberikan rahman dan rahimnya sehingga tahun depan insya Allah lebih baik daripada tahun-tahun yang telah lewat. Amin Allahumma amin. Salawat hasbi rabbi ping ditutup lagu Indonesia Raya di ditunggu kalim bagi Abdurrahman.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 Merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita dengarkan Simbah Yai Abdurrahman untuk membacakan doa.